Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal Meningkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal Hari ini insya hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 bertepatan dengan 23 Dzulqa'dah 1438 Hijriah. Insyaallah eh, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta mahazi manasik haji dan juga ziarah. Yang pertama, Pertanyaan dari Erika Purnamasari. Di halaqah ke-36 disebutkan waktu wukuf adalah tanggal 9 hijjah Dimulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur sampai terbit fajar hari berikutnya dan dianggap sah wukufnya di waktu tersebut walau sebentar. Lalu apakah itu berarti wukufnya sah jika dia datang terlambat wukuf sebelum maghrib? Apakah sah juga karena apakah itu berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban haji? Wukufnya adalah wukuf yang sah. Kemudian apabila dia datang sebelum terbit fajar tanggal wukuf yang sah dan kalau masih ada waktu pergi ke Musdalifah meskipun hanya sebentar di Musdalifah maka berarti dia bisa mabit di Musdalifah. Tapi kalau eh, tidak sempat artinya sampai di Musdalifah sudah terbit fajar berarti dia ketinggalan mabid eh, mabit di Musdalifah dan eh, wajib bagi dia untuk membayar dam. Yang kedua, Muhammad Mukhtar. Ada orang yang berkata kepada orang yang sudah pernah haji dan ingin pergi haji lagi agar memberi kesempatan pada ribuan orang yang masih belum mendapatkan giliran berangkat. Apakah pendapat seperti ini benar dan jika salah bagaimana membantahnya? Baik. Uh, haji yang wajib adalah sekali seumur hidup dan yang setelahnya adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju marratan wahidah faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu sekali saja dan barang siapa yang menambah maka itu adalah sunnah. Seandainya ada di antara kita yang ingin melakukan ibadah haji yang kedua dan ketiga dan seterusnya maka ini adalah sunnah ya. Ini adalah sunnah. Oleh karena itu e, dia diberikan pilihan. Kalau memang dia ingin melakukan haji kembali maka tidak masalah. Dan seandainya dia ingin dia tidak berhaji kembali dan ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan haji maka juga tidak masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Yang ketiga, keadaan wanita bernikab ketika ihram. Pertanyaan dari Yuli Handayani. Bagaimana keadaan wanita yang sehari-hari memakai niqab ketika ihram? Jika ia membuka wajahnya akan merasa malu. Sedangkan ketika melakukan manasik haji pastilah menemui laki-laki ajnabi yang sangat banyak. Dengan apa ia menutup wajahnya? Iya, syariatnya memang demikian. Orang yang sedang ihram, yaitu wanita yang sedang ihram, maka tidak boleh dia memakai niqab. Dan telah dicontohkan oleh uh, Ummul Mukminin Aisyah dan juga para sahabat wanita uh, mereka menceritakan ya uh, mereka membuka wajah mereka ketika ihram apabila melewati laki-laki asing maka mereka menjulurkan kain dari atas menjulurkan kain dari atas kepala mereka kalau sudah pergi rombongan laki-laki tersebut maka mereka menyingkap kembali kain tersebut yang keempat, salat bagi wanita. Pertanyaan dari Vela Indayani. Saya ingin bertanya tentang hadis yang menyebutkan tentang lebih utamanya seorang wanita di dalam rumahnya atau di kamarnya. Selama di Mekah dan Madinah, lebih utama mana bagi seseorang wanita melaksanakan sholat-sholatnya mengingat ada juga hadis tentang faedah yang sangat besar sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana cara kami wanita ingin mendapatkan pahala yang besar itu? karena belum tentu kami memiliki kesempatan lagi. Hadisnya sahih tentang keutamaan ya solatnya seorang wanita di rumah atau di kamarnya. Dan ini umum baik di Mekah maupun di Madinah maupun di tempat yang lain e, solat seorang wanita di rumahnya itu lebih afdol. Oleh karena itu dahulu istri-istri Nabi saw mereka sholat di rumahnya padahal rumah mereka itu di samping Masjid Nabawi. Rumah mereka berada di mana? Di samping Masjid Nabawi. Akan tapi para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka lebih sering sholat di rumahnya dibanding sholat di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah umum dan e, seandainya seorang e, seorang wanita ingin mendapatkan pahala yang besar maka justru sholat dia di rumahnya itu lebih besar. Bahkan termasuk lebih besar daripada pahala yang dia dapatkan seandainya dia sholat di Masjid Nabawi. Baik, seandainya seorang wanita datang ke Madinah atau datang ke Mekah dan tentunya tujuannya dari jauh adalah ingin melakukan sholat di sana, sebagaimana sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah bepergian ke tiga tempat kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram, wa Masjid Hadza wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Seandainya ada seorang wanita yang datang ke Madinah dan dia ingin melakukan sholat di Masjid Nabawi, maka jangan ya walinya mencegah wanita tersebut. Biarkan dia melakukan sholat di Masjid Nabawi dan jangan dilarang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la تمنعوا إماء Allah مساجد Allah. Janganlah kalian melarang para wanita-wanita hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Demikian pula apabila ditakutkan e, tidak aman di hotel atau di penginapan, maka lebih baik dalam keadaan demikian e, dibawa uh, wanita tersebut ya ke masjid dan sholat di masjid bersama yang lain. Yang kelima tentang menggundul rambut. Pertanyaan dari Agus Effendi disebutkan bahwa orang yang memotong dengan gunting atau alat listrik dianggap sebagai memendekkan rambut. Yang saya tanyakan dengan alat apa supaya dianggap sebagai menggundul rambut? Dengan satu alat yaitu dengan eh, pisau atau yang sejenisnya. Ya, pisau atau yang sejenisnya ya maka baru dianggap sebagai menggundul rambut. E, adapun hanya dengan e, gunting jelas itu memendekkan. Demikian pula dengan alat listrik yang meskipun ukurannya sampai nol maka ini tetap dianggap sebagai memendekkan. Jadi yang dianggap menggundul rambut apabila dengan pisau atau yang sejenisnya. Yang keenam, pakaian syar'i wanita untuk haji. Pertanyaan dari Mita Juniarti. Di halakom 14 disebutkan pakaian wanita sesuai dengan syariat. Ketika akan berangkat, dibagikan kain batik untuk dibuat baju seragam. Apakah batik yang bermotif ini boleh dipakai untuk wanita? Iya, pakaian yang syar'i bagi seorang wanita diantaranya adalah tidak membentuk badan, menutup seluruh aurat, ya, menyerupai laki-laki. Ini adalah E, beberapa syarat sehingga dinamakan e, pakaian seorang wanita adalah pakaian yang disyariatkan. Ya kalau misalnya e, batiknya memenuhi syarat-syarat tersebut, silahkan. Ya, seandainya batiknya memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa merubah jikiran beliau ke tamattu, bukan ke haji kiran dan tamattu sama-sama wajib membayar hadiu. Ini syariat demikian syaratnya demikian Kiran dan dia sudah membawa haji dari Madinah maka tidak bisa merubahnya menjadi tamattu tidak bisa merubahnya menjadi tamattu adapun apakah dibolehkan boleh tidak masalah kakak perempuan bersama antum berarti mendatangi istri kemudian yang kesembilan jika haid pas sebelum tawaf kudum? Pertanyaan dari saya berencana, istri saya berencana tidak akan memakan obat penunda haid karena berdasarkan siklus haidnya insya Allah belum datang haidnya saat jadwal tawaf umrah untuk haji tawaf kudum. Kebetulan kami gelombang pertama yang langsung ke Madinah. Pertanyaannya, bagaimana menyikapinya jika ternyata haid beliau datang tepat sebelum kami tawaf untuk umrah haji nanti? Apakah tawaf umrah ini bisa miqat yang sama di beralih? Baik. Ya, dia menunggu beberapa hari sampai suci. Ya, jadi dia haid. Ya, atau uh, ya masih dalam keadaan haid, maka dia menunggu sampai suci. Apabila suci baru sa'i dan seterusnya. Pertanyaan dari Yuni Prihatini. Saya berumur 51 tahun, bolehkah berangkat haji sendiri? Dan Walillahi alam nasi hajjul bait man istata'a mar'atu illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita pergi ke dan dari Sofiatul Yumna Triana. Apakah suami dan istri boleh berpegang? Ya, seorang suami dan istri berpegangan tangan ketika tawaf dan seperti di Indonesia lazim melaksanakan walimatus safar dan boleh dilakukan. Uh, Wallahu taala alam. Yang demikian menurut saya adalah hanya sekedar adat isti istiadat Seandainya seseorang yang mengumpulkan uh, sebagian keluarganya atau tetangganya ya untuk uh, datang dan makan bersama, kemudian mohon pamit dan seterusnya, ya insya Allah yang demikian uh, tidak masalah, ya. Tetapi tidak kita katakan itu sunnah, ya tidak katakan kita uh, tidak kita katakan itu sunnah, ya selama itu ya tidak uh, takalluf dan tidak membebani diri di luar kemampuannya atau israf, boros dan lain-lain, maka insya Allah ya tidak tidak masalah. Kemudian yang ketiga belas, memakai kaos kaki bagi wanita ihram. Latifah Az-Zahra, Az-Zahra. Afan, bagaimana hukum seorang wanita yang memakai kaos kaki saat ihram dengan tujuan menutup telapak kakinya yang merupakan aurat bagi wanita? Tidak masalah. Kaos kaki bagi wanita ini tidak termasuk yang dilarang. Yang dilarang adalah kaos tangan dan juga e, eh, nikab. Yang keempat belas dari Dewi Handajani minta saran tentang imunisasi untuk berangkat haji. Apakah saya harus ikut imunisasi influenza dan pneumonia? Kalau imunisasi meningitis harus ikut karena wajib Ya ini termasuk ya usaha yang mengambil sebab yang mengambil sebab supaya kita tidak terjangkiti oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu tidak masalah ya jamaah haji me, me, apa, me, me, menggunakan atau ikut imunisasi ya meningitis ataupun yang lain. Yang kelima belas dan ini yang terakhir. Alhamdulillah anak suami dan anak sudah dapat kuota haji. Saat pendaftaran haji pada saat itu ada selisih beberapa pekan yang pada akhirnya berpengaruh pada kuota keberangkatan ibadah haji. Kuota haji anak tahun 2018 Kuota haji suami dan anak tahun 2019 Yang mau anak tanyakan Mana yang lebih syar'i? Anak berangkat sendiri di tahun 2018 Atau menunda satu tahun berangkat bersama suami dan anak Yang lebih syar'i tentunya menunda Ya sehingga ibu bisa berangkat berhaji bersama mahramnya tahun 2019. Ya, adapun e, berangkat sendiri tanpa mahram maka ini bertentangan dengan e, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang wanita untuk berpergian tanpa mahram. Baik, e, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sisa pertanyaan yang lain insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.